Berarti sekarang Loh, dia muda. Waktu dinas maksudnya. Kamu mau mengenyek. Nah, kamu ini anu ya. Mengenyek kamu. Katanya tadi masih muda. Loh, berarti sekarang Ya tetap tetap muda. cuma pakan dinas. Karena ini. Berarti ini Saya pakan preman loh sekarang. Wiki berarti ya. Wiki. Coba dijambak kalau wiki. Ternyata Bapak keblok. itu dulu kecilnya tuh Pak ya. Sekarang ya besar SMAD. <laughs> itu masih belum jadi apa saya iya, masih iya, iya, masih nol sekarang agak tiga juga iya pak anak keblok tadi Hah? Belum bu Anda. Iya, ini kan rumahnya semua. Iya, Bapak mau itu itu seri drug itu. iya itu itu Pak. Itu yang paling lakonnya itu Pak. Nah, ya seri kalau di. Ya, biasa dia itu kan seri. Seri, iya. Kita, yang ditembak enggak apa-apa. apa Ya. Ini bagian dibanting banting. bagian jadi cakilnya itu yang iya, yang iya. ada itu. Ya itu. Udah cerita dari tadi. Iru Bapak ya? Iya. Gaduh. Kok panik-panik kamu, Pak? Semangka sudah habis dua. Untung yang satu bulbul saya pecah. Kalau dipecah pada rugi tiga kali. Aduh banyak. Ini apa itu Pak nanti Pak? Bisa ya itu. Bisa wewebo nanti. Tolong Mas Man dikondisikan lagi ya. Ya, ya, ya. Ayo, ayo. Ternyata pendopo. Ya sudah kalau gitu saya pamit saja. Iya, Pak ya. Monggo monggo monggo. Pamit dulu Pak ya. usah salaman sudah. Karena ini palsu semua. Iya iya palsu Pak. Palsu ya. Satunya saja. Palsu. Ya kalian ke sini ya. Mas hari ini di mana Mas? Uh, hari ini di acara ulang tahun satu TKD Trek Jogja Atiki. Sambil mempersiapkan dulu mata perlu prepare. Yang sini masih kosong, kosongan beli lain lain. Siapa nih mas? Memang, mari kita memang. Kita lanjut, kita lanjut. Yuhonata persiapan ini tadi ada Ayo Terima kasih banyak. Dari Cilacap, terima kasih. Hah?